Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan belajar tentang madsilah kubra atau yang di, yang dikenal dengan madsilah tawila. Dan ini adalah mad yang ketiga dari mad fara'i yang disebabkan karena hamzah. Apa yang dimaksud dengan matsilah tawilah atau matsilah kubra? sebagaimana tertera di halaman 66 apabila ada hak domir bertemu dengan hamzah. Cara membacanya dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Sekali lagi, untuk mengetahui matsilah kubro, kita mengetahui ada hak domir yang bertemu dengan hamzah. Dan bacanya 4 atau 5 harokat. Contoh, Man zalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Perhatikan kalimat indahu. Indahu illa. Ada hak domir yang berharokat doma bertemu dengan hamzah. Contoh yang lain, perhatikan di baris yang ketiga. Yahsabu anna lahu akhladah. Perhatikan kalimat lahu akhladah. Kalimat hu itu hak domir bertemu dengan hamzah. Ya. Perhatikan catatan di bawah Mad silah kubra sebaiknya dibaca empat atau lima harokat. Boleh dibaca dengan dua harokat, tetapi harus mengikuti kaedah-kaedah yang perlu dipahami dari jalur toyibatun nasyir. Sebagaimana pada mad jais munfasil. Wallahu alam iswab. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.